Alhamdulillah di malam mulia ini kita sama-sama berkumpul dalam suatu majelis yang penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penuh dengan nafahat yang tiada lain majelis kita adalah athar dampak dan bekas daripada ya niat-niat yang ditanam dan para aulia sebelum kita hingga kita menikmati kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui majelis ini. Dengan majelis ini pula adalah bukti yang kuat menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad kepada para pewaris baginda Muhammad khususnya kepada sahibul haul Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein as di mana beliau adalah pewaris baginda Muhammad. Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka ibadun kiramun atharullah rabbahum wa wakhtassahum bil wilayah mereka para pewaris Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba-hamba yang mulia yang ketika hidup di dunia lebih mengutamakan hak Allah daripada hak dirinya yang lebih mengutamakan mendekatkan diri kepada Allah daripada syahwatnya hingga Allah pun mengutamakan memilihnya dari segenap manusia dan diberi ya dengan wilayah wa anasahum bil qurbi minhu wa Allah memberikan bonus dalam hatinya. Mereka belum di surga sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha mereka lah tumpuan ridha Allah di muka bumi ini. Allah ridha kepada mereka dan ridha kepada orang-orang yang cinta kepada mereka. Ridha kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Habahum wa asqahum bikasil mawaddati Allah cinta dengan mereka dan disirami dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Karena merekalah Allah Subhanahu wa taala mencegah semua bencana yang turun di muka bumi ini karena mereka lah Allah memberikan kelepangan yang terjadi atau kesempitan yang terjadi di muka bumi ini karena mereka lah Allah memberikan kucuran nikmat memberikan hujanan nikmat kepada kita sekalian walaulahumu bainal anami ladubbikat jibalun wa ardun birtikabil khatiyati dan kalau bukan karena mereka kalau bukan karena para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah, pewaris baginda Muhammad. Kalau bukan Habib Ja'far bin Syekhan, kalau bukan Habib Abdul Qadir bin Husin Asegar Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghancurkan bumi ini. Allah akan remukkan, akan kikis dunia ini. Yang namanya gunung ataupun bumi akan dihancurkan akan tetapi karena melihat mereka karena ridhonya Allah kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada kita di muka bumi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah maka keberadaan kita di tempat ini adalah keberadaan yang menunjukkan ridhonya Allah kepada kita Al-Abul Mawarib Sya'roni beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Tanda seseorang yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang cinta dengan kaum solehin. Ila ra'aita nafsak mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Beliau sampai mengatakan kalau kau lihat hatimu apabila kau lihat dirimu sudah mulai berpaling daripada para awliya sudah jauh daripada para ulama, maka perlu kau ketahui bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang diusir dari rahmatnya Allah. Itu mantubul ibarah. Mafhumul ibarah. Kalau sampai kita dekat dengan kaum solihin, fa'lam anak awak ibun Kalau kau cinta dengan Habib Abdul Qadir bin Hussein Asegaf, Kau masih cinta dengan Habib Ja'far bin Syekhon Kau masih cinta kepada Kiai Hamid Ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang bersimpuh di pintu rahmatnya Allah Majelis ini bukti Dan majelis ini insya Allah adalah bekal kita nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi wahai hadirin Bukan sekedar kita hadiri tanpa kita mengambil ibrah dan pelajaran tentang bagaimana kehidupan mereka di muka bumi ini. Coba lihat bagaimana Al-Habib Abdul Qadir mendapat tarbiyah dari ayahnya dan guru-gurunya. Dan bagaimana pula sahibul magam Al-Habib Taufik mendapatkan tarbiyah dari ayahnya. Yang ini adalah kunci untuk kita mempunyai orang-orang generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat mana di para solehin Insya Allah nggak ada yang namanya wali jadi wali langsung disuap. Nggak ada yang cuma sekedar nuntut ilmu belaka tanpa mendapat tarbiyah jadi orang besar. Coba lihat Al-Habib Sheikh Omar Mu'adhar, anak daripada Imam Mukaddam Muthani Al-Habib Abdurrahman saja. Diriwayatkan dalam manakibnya, beliau itu nggak jadi wali begitu saja akan tetapi beliau mengatakan ketika aku kecil, ketika aku pergi mendatangi ayahku, Faro'aitu abi fi mihrabi Soli Ayah lagi di mihrab sholat seperti mana Habib Abdul Qadir tadi. Kain dahabtu ila ummi, kalau aku pergi kepada ibuku, aku dapat ilmi taliatul Quran. Ibuku lagi membaca Al-Quran. Fa'in dhahabtu ila a'mami Kalau aku pergi kepada paman-pamanku Lihat mereka lagi di masjid Lagi mengajar ilmu Al-Quran Dan syariatnya Rasulullah Famalihilah Maka nggak ada jalan keluar Aku ambil sejadah Fa'usalli waro'a au adi Ya udah, sholat di belakang ayah Sholat mendekatkan diri kepada Allah Nah kita kadang-kadang kepingin punya anak jadi wali kita kadang kepengen punya anak jadi ulama, tapi kita nggak memberi contoh kepada mereka. Anak kita coba kalau datang ke ayahnya benar maghrib wal isya, abahnya di mana? Ada di mihrab sholat, apa di pos kamling main kapre? Kalau ke ibunya Indahab tuh ila umi, umi nggak ada di rumah, benar maghrib wal isya pun nggak di rumah, di rumah tangga lihat telenopela. Kadang mati ribah ngerumpi lagi. Pak Indahab tu ila amami kalau ke paman-pamanku, ke Pak Le dan Pak D-nya didapati paman-pamannya falbiyadubillah. Ada yang lagi ngadu ayam, ada yang lagi maksiat, ada lagi yang nonton bisku dan yang lain-lain. Gimana anak mau jadi Kadang cuma yang penting dititipin di pondok, insya Allah keluar jadi orang soleh tanpa orang tua memberikan contoh kepada anaknya. Itulah manakib yang menjadi ibrah pelajaran bagi kita yang baru saja kita dengar dari Habib Abu Bakar bin Hasan Nasirgah. Semoga majelis yang kita hadiri ini adalah juga majelis majelis madrasatul Rasulullah. Majelis madrasatul madrasatul salaf majelis madrasah baginda Muhammad dan majelis madrasahnya salaf, majelis madrasahnya Fagil Mubaddam yang dengannya insya Allah kita akan tambah cinta kepada Allah dan tertanam cinta kepada baginda Muhammad dengan cinta juga kepada para ya Allah subhanahu wa ta'ala hadirin ini yang dapat saya sampaikan di waktu yang singkat insya Allah nggak kelebihan waktunya dan ini pula yang kami harap kami ceramah untuk dilihat para syiban supaya mendapat nabrah dari mereka.